sama istri sendiri ya jangan formal <laughs> nanti mentang-mentang kamu anggota polisi sama istrinya formal <laughs> dan minta siap 86 <laughs> gak enak tapi kalau ibu-ibu punya suami polisi itu enak apapun permintaanmu jawabannya cuma satu siap dan 86 dan lapar beliau makan oke 86 hmm, malam cuma dan kelon 86 wah enak tapi kalau kamu punya pol, punya istri polwan, ah modar we ayo mumet das. Apa-apa minta izin. Masuk kamar, izin dan masuk kamar. Nah, <laughs> bojone polwan kok buka rok izin dan buka dikit. <laughs> Ah, gak enak. Bahaya. <laughs> Makanya kalau mas-mas ini nikahnya sama itu saja. Guru TK, hmm, jos. Masuk kamar ditanya sama istrimu, mas, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Yeah. Kamu jawab lupa mama. Nah, ulangi lagi. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du Hadratal muhtaramin para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bidi sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Banjaragung rahimakumullah. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah aku hadir dengan membawa cinta. Malam hari ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir. Dilandasi atas nama cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. nggak percaya silahkan dicoba Pak. Maka terima kasih atas semangat kita semuanya. Malam hari ini kita menciptakan satu suasana kebahagiaan yang luar biasa, betul? Maka melihat semangat kalian yang luar biasa, cukup saya sampaikan, melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa? Apalagi Sepanjang pengajian diiringi oleh suara solawat yang begitu luar biasa. Solawat yang dikumandangkan di bulan Rojab. Di situ saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya beliau dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu lailatal Mi'raj nahrun." Aku melihat pada malam aku dimi'rotkan sebuah sungai, danau, yang dikatakan ma'uhu ahla minal asal, yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa Pak kira-kira? Yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Gak ada sesuatu pun yang lebih manis dibandingkan madu. Ini airnya lebih manis dibandingkan madu. Kalau Bapak Ibu Banjaragong pengen tahu itu madu asli atau palsu caranya gampang. Silakan taruh madu-madu di atas meja. Kok ada gula, kok ada semut berarti palsu. Madu dibakar, kebakar, kobong, palsu. Tapi kalau madu dibawa pulang istrinya marah asli. Asli pak Gak percaya silahkan dicoba. Jangan coba-coba. Sekelas Kapolres pun gak akan berani. Perempuan itu jangan sampai dijarak, Pak. Anda punya masalah sekali dengan perempuan, seumur hidup akan diingat-ingat. Betul? Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Sementara laki-laki kelemahannya satu, terlalu cepat melupakan. Makanya ada bahasa lali rupane iling rasane. Laki-laki itu nggak mungkin bisa menang debat lawan perempuan. Bisa draw saja sudah bagus. Apalagi perempuan jilbabnya pink. Na'udzubillah min deh. Ada yang pink. Kapolres itu kalau di kantor galak, semua anak buah takut. Hmm, di rumah ketemu istrinya, karena <laughs> provos yang paling menakutkan itu adalah istri. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Wa abradu minal mis wa atrobu, wa, eh, wa abradu minasalji. Airnya lebih dingin dibandingkan es wa atyabu minal miski lebih wangi dibandingkan minyak kasturi fakultu maka kemudian saya bertanya ya Jibril liman hada wahai Jibril sungai ini diperuntukkan untuk siapa apa kata Jibril Kala hada liman sholla alaika fi rojaba sungai yang airnya lebih manis dibandingkan madu lebih dingin dibandingkan es lebih wangi dibandingkan minyak kasturi diperuntukkan bagi siapapun umatmu yang mau bersolawat di bulan Rojab. Maka bulan ini bulan Rojab, tadi Anda menyenandungkan semua bacaan solawat, subhanallah. Kita berpotensi mendapatkan minuman dari sungai ini. Amin Allahumma amin. Siapa yang tidak pengen bersama-sama masuk surganya Allah bersama kanjeng Nabi? Maka siapapun malam hari ini yang datang ke sini karena cintanya kepada Allah, insya Allah menjadi wasilah Allah mencintai kita. Siapapun yang hadir di majelis ini karena cintanya dengan Rasulullah, menjadi asbab Rasulullah mencintai kita. Amin. Emang ada Gus orang yang tidak ingin ketemu dengan Allah? Ada. Sampai dalam hadis kudsinya Allah mengatakan, "Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu." Ketika seorang hamba senang ketemu dengan aku, aku senang ketemu dengan hambaku. Wa idza karihalikoi dan ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku faahbab ahbabtu Mohon maaf. Wa karihtu Aku benci ketemu dengan hambaku. Siapa mereka yang benci ketemu dengan Allah? Diajak pengajian jawabannya wes tahu. Ayo besok mangkat ngaji wes tahu. Kalau Anda diajak ngaji jawabannya udah pernah atau wes tahu, hati-hati. Besok Anda susah, ya Allah saya minta bahagia. Malaikatnya bengok, wes tahu. Merongos. Siapa orang yang benci ketemu Allah? Lagi beraktivitas, adzan duhur dikumandangkan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban orang Banjaragung? Adzan menang. Adan lagi ada. Kita itu sering seneng dengar adan itu cuma sekali. Kapan adan maghrib bulan puasa? Itu pun bukan karena sholatnya tapi karena berbuka. Makanya kalau bisa adan maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Lumayan Pak ya, panjang. Maka melihat wajah-wajah bahagia ini, saya meyakini semua yang hadir insya Allah cinta dengan Allah. Semuanya pengen ketemu dengan Allah. Saya doakan Bapak bertemu pertama kali ya. <laughs> Habis pengajian berangkat ya Pak. Jangan dulu ya Pak. Kok Bapak gemuk amat sih? Potongnya gede nih. Gak apa-apa Pak. Kalau bapak dibilang gemuk, bapak jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan ati. Iya. Masuk Pak Eko matamu, Gus Miftah goblok mentok. Gus Miftah kok Pak Eko. Apa matamu ki katarak. Maka ibu bapak rahimakumullah Menjelang bulan Ramadan Dua bulan gak ada kita masuk bulan Ramadan Ini kita minta sama Allah Allahumma barik lana Kok fima rozak tanah kita sampai mangan kok Kok fima rozak tanah wakina ada benar Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa Ramadan Allahumma ya Allah bariklana engkau memberikan berkah kepada kami. Fi rojaba di bulan rojab. sa'bana dan bulan Sa'ban. Wabalikna Ramadan. Kita minta sama Allah untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Kita minta. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan ajal itu datang. Orangnya gandeng, cakep, artis, eh tahu-tahu mati. Asraf dan saya menghitung tanggal 29 Juni berakhirnya masa idah bunga Citra Lestari. <laughs> Tapi di sini juga banyak Pak Corona. Komunitas Rondo mempesona. <laughs> Kita minta dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Kenapa? Coba sekarang penyakitnya semakin macam-macam. Corona. Yang Indonesia sudah dua orang. Walaupun kita nggak usah panik, biasa-biasa aja guys. Sebenarnya Indonesia itu susah dimasuki virus. Dan virus corona itu mau masuk Indonesia susah. Kenapa? Ngurus izinnya susah. Kan tahu sendiri kalau cari izin di Indonesia apa-apa susah. Lagian orang Indonesia itu kebal virus. Orang Indonesia itu sudah biasa makan kuman, makan bakteri, apa-apa dimakan. Iya kan? Tapi kadang-kadang juga aneh ya orang Indonesia ini. Kebal dari corona. Tapi kemudian renang bisa hamil. Wah lucu tuh itu. Keren. Maka tolong ibu-ibu besok sebelum renang minum pil KB ya. Bapak-bapak sebelum renang, minum, mohon maaf, pakai alat kontrasepsi. Maka kemarin ketika Jakarta banjir saya khawatir jangan-jangan banyak yang hamil. Untung banjirnya hanya sedengkul. <laughs> Lah sama teng mateng kabeh ya. Pejabat kok goblok, goblok apa ya enggak nggak pernah baca artikel 80% ya? cowok itu kalau berenang burungnya kisut <laughs> inilah Loh itu ilmiah loh Pak, ilmiah itu. Kalau bisa-bisanya renang bisa bikin hamil gila ya goblok banget. Itu nalarnya dari mana? Makanya tolong Pak Kapolres jangan berenang di pantai dan saya khawatir ubur-uburnya banyak yang meteng ya. <laughs> Kapolresnya ayam mangan. <laughs> Seneng saya. Lalu ala Nabi Muhammad. Kita minta dikasih keberkahan oleh Allah. Di bulan Rajab ini dan supaya kemudian Allah menyampaikan wabalighna Ramadan. Semua yang hadir ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Dan ini satu awal yang indah. Sebelum ketemu Ramadan masjidnya sudah jadi. Masjid yang besar, indah, mewah. Saya selalu mengatakan begini. Bikin masjid itu pasti jadi Pak. Yang susah itu bukan membuat masjid tapi memakmurkannya. Betul? Maka saya sering mengatakan banyak orang bikin rumah di surga tapi tidak bisa menempatinya. Siapa mereka? Mereka yang bikin masjid di dunia tetapi tidak mau memakmurkannya. Ini punya rumah di surga tapi dia tidak bisa menjangkaunya. Karena kenapa? Karena tidak pernah ngopeni rumahnya di dunia. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya pengalaman. Saya itu orang yang dari kecil tinggal di masjid sampai saya dewasa jadi kiai bangun masjid. Saya dulu di pondok tidurnya di masjid. Kuliah jadi menjaga masjid. James Bond jaga masjid dan kebon. Bahkan masjid yang saya tempati masjidnya orang Muhammadiyah. Empat tahun saya bersama kawan-kawan saya Muhammadiyah. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut masjid Muhammadiyah saya kurus Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan. Begitu saya menikah dengan orang NO, saya pindah ke masjidnya orang NO, saya gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NO? Gemuk, susunya cocok. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU, tambah gemuk lagi. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, solawatan makan, maulutan makan, rojapan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Delalah yang sakit mati makan lagi. Tujuh hari. Ini loh, nganti ini kayak besek kabeh. <laughs> Mangan mangan. Ya Allah. Betapa indahnya <laughs> orang-orang itu. Kan makan, makan, makan, makan. Makanya kalau kamu jomblo dari kalangan NU gak usah khawatir. Rezekimu dijamin oleh Allah. Kamu menikah besok gak punya uang, gak punya berasin, Eh, delalah tetangganya mati. Tujuh hari bro. <laughs> Maya. Makanya hidup kok jomblo. Kalau ada yang mengatakan saya jomblo bahagia, kamu salah. Nabi Adam tuh di surga apa-apa ada fasilitasnya komplit. Sendirian susah. Kalau kamu mengatakan kamu jomblo bahagia, kamu abnormal. Tapi saya yakinkan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Hmm. Malah galau tuku bawang keliru merico wis kadung sayang dianggap konco ah ambia ah, kenapa kartonya nomor do janji kenapa kamu mau nyanyi nanti nanti Pak Kapolres mau nyanyi 10 album insyaallah kita minta keberkahan sama Allah caranya salah satunya apa pakai solawat banyak solawat Bahkan dikatakan sholawat itu merupakan ibadah yang paling gampang dan sederhana dan pasti diterima oleh Allah. Dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Maka ketika saya dulu dikritik habis dibully mati-matian gara-gara saya sholawatan di klub malam, saya nggak ada urusan. Karena bagi saya nggak ada larangan orang sholawatan dimanapun kecuali di toilet. Di toilet, nanti kamu di toilet semangat banget. Bahaya. Kalau di toilet gak boleh pak. Nanti kamu di toilet malah sholawatan. Ajiluna. Tapi tolong bedakan ya, tidak semua kosidah Arab itu sholawat. Karena saya pernah satu saat dicurhati sama Via Valen. Ada yang salah? Jadi kalau saya di Jakarta itu memang saya dipasrai sama Pak, Pak Said Akil untuk pengajian bersama para artis. Jadi jamaah saya yo ayu ayu, via Valen, Nela Karisma, Aura Kasih. Kowe tak aja, hmm, cah kok ngacengan. Nah, Jadi Via Valen tuh curhat sama saya begini, gitu. Terus saya mau curhat. Apa, dok? Saya itu pernah menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Diprotes sama orang. Via Valen gak sopan, solawatan di panggung dangdutan dengan pakaian agak seksi. Pertanyaan Via Valen ke saya apa? Apa benar Din Assalam itu solawat? Saya jawab, orang yang gak paham itu tahunya setiap kosidah Arab itu dianggap solawat. Padahal kosidah Arab belum tentu solawat, solawat belum tentu harus berbahasa Arab. Din asalam itu kalau tidak Arab bukan solawat. Jadi anda nyanyikan dimanapun boleh termasuk di toilet. Boleh neng WC, we lungguh, karo ngising ada. Ya karo nyanyi din asalam gak masalah. Hmm. Kila hadil oh. matak fi masa ya boleh itu bukan solawat kok tapi memang ada bukan solawat nggak pantas kalau dibaca di WC contohnya lagu apa man ana itu bukan solawat itu lagu penghargaan kepada guru tapi nggak pantas kalau dibaca di toilet nanti kamu di toilet sambil begini hmm. man ana man ana alah nggak boleh boleh jadi kosidah Arab belum tentu sholawat sholawat tidak harus berbahasa sholawat ini bahkan ketika kita membaca kitab seperti Al-Barjanji, Maulid Dibai, Simtu Duror dan sejenisnya dibaca makhorijul hurufnya nggak pas katakanlah tajwidnya nggak benar selama di dalam hatinya ada mahabbah nyambung dengan Rasulullah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar luar biasanya sholat. Maka tetaplah tolong dilestarikan malam Senin menyongsong hari kelahiran Kanjeng Nabi sholawatan. Antirillahumma qabrahul karim bi'ardin sadiyim min salat المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله baca oh saya bacanya nggak bisa fasih Gus nggak masalah yang baca ibu-ibu banjar aku ngetren lahumma kubrahul karim ngatiril dibaca ngetren nggak apa-apa asalkan hatinya nyambung dengan kanjeng Nah, baca yang pertama Abdadiul imla amismidzatil aliyah Mustadirrun faidal barakati ala ma ana lahu wa aula Ya Allah Sing maca ibu-ibu sini Ngabot takdim ngulang imla ngamismidatil aliyah Allah mustadirang baidul barakati ngalama analahu wa Allah ya Allah ya cangkem Jawa ya rapa? Tangkem cangkem Lampung ya rapa fase padha saya itu pernah jangankan sholawat ini baca surat Pak Wah, bar, bar, wah, sholat raweh bar fatihah sing dipocok, waduha. Saya kan bingung, tumben majang amat. Ternyata saya ditipu, yang dibaca cuma dua ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. wabduha wallayli ida saja. Allahu akbar. Saya teriak, cocok. ya mumpung ini bulan Rajab sholawat Gak akan tertolak sebuah permintaan dan doa manakala dimulai dengan membaca sholawat. saya punya jamaah di Boyolali pekerjaannya tukang perah susu sapi di Boyolali itu kan terkenal Superboy susu perawan Boyolali eh susu perah Boyolali sorry sorry susu perah Boyolali susu perah ini pekerjaannya tukang perah susu sapi berangkat ke kandang, wudhu terlebih dahulu, masuk kandang, sapinya dikeluarkan, susunya dipegang, diperah, disolawati. Gara-gara setiap kali merah susu sapi solawatan, anaknya empat jadi orang semua, Pak. Masya Allah, jadi orang semua. Eh, kok jadi sapi matane Jadi wong top kabeh gitu Gara-gara salah. Masuk kandang, susune cekel toke selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Sayyidina wa maulana Muhammadin Koyo mong setok Ini begitu pak, nanti malam bapak ketemu istrinya begitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Sayyidina wa Muhammadin Bapak, saya itu kalau ketemu istri wah guyon tok kenapa karena suami istri itu bercanda pahala makanya ibu-ibu kalau di rumah canda saja sama suami itu pahalanya besar saya pulang jam 2 malam istri saya tidur kok ngiler saya cari ember tagake cangkeme oh kenapa kamu sama istri yang santai-santai saja saya masuk kamar selawatan <laughs> sambil nyanyi jaina orang nutul ora penak nutul kerasa penak sing didudul danga-danga udah yo karo bojone dhewe yo ora sama istri sendiri ya jangan formal <laughs> nanti mentang-mentang kamu anggota polisi sama istrinya formal <laughs> dan minta siap 86 nggak enak ini kan kalau ibu-ibu punya suami polisi itu enak apapun permintaanmu jawabannya cuma satu siap dan 86 dan lapar beliau makan oke okay, 86 malam cuma dan kelon 86 wah enak tapi kalau kamu punya pol, punya istri polwan, ah modar ya, ayo mumet das, mau apa apa minta izin, masuk kamar izin dan masuk kamar. <laughs> Abu Juni poluan kok. Buka rok izin dan buka dikit. <laughs> dah, gak enak. Bahaya. Makanya kalau mas-mas ini nikahnya sama itu saja. Guru TK. Hmm, jos. Masuk kamar ditanya sama istrimu, "Mas, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Kamu jawab, "Lupa, Mama. Hmm. Ulangi lagi. Oke. Okay. Perbanyak banyak sholawat. Saya itu bersyukur ya, istri saya itu per hari baca sholawat minimal 15 ribu kali. Per hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal 15 ribu kali. Teman-teman saya Kapolres Kapolda di Jawa itu di Kalimantan. Makanya saya minta untuk Pak Kapolres. Anak buahnya disuruh mengawali aktivitas dengan membaca sholawat dan keren. Apel pagi-pagi, yang beragama Islam supaya kita mendapatkan keberkahan mari kita awali dengan membaca sholawat nariyah seribu kali umpangan wuruh nggak jadi kerjaan dan terlalu lama ini kita keren berkah berkah ibu-ibu punya anak kok nakal tidur masuk kamarnya pegang kepalanya sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah mudah-mudahan anakku soleh al-fatihah hmm, Bapak-bapak punya istri cangkemnya cerewet gampang tidur pegang mulutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad semoga istriku cangkemnya nggak cerewet al-fatihah kok di fatihai masih cerewet besok datangnya lagi bismillahirrahmanirrahim yasin mutar mutar dewa Yuk, saya membahas kemakmuran masjid, bagaimana kita memakmurkannya, menjadikan tempat ibadah kita mulai dengan selawatan terlebih dahulu, oke? Okay? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi, ya belum jadi. Alah dangdung urung. Ayo ya, anak-anak siap-siap kerja, royongah ini. Ya. Malam hari ini tema pengajiannya kita tingkatkan keyakinan untuk menjadi sabar dan sholat sebagai senjata untuk bangkit dan merebut kemenangan melawan corona. Subhanallah. Jadi nggak ada corona ya? Oh nggak Ayo Pak Kapolres minta lagu apa dan? Pamer bujo. Pamer bujo anyar anak wolu. <laughs> Pak minta lagu apa Pak? Kecantol cawat. <laughs> biar. Yuk selawatan. Sekarang yang muda-muda dulu. Ambiar? Ya. Ditinggal rapi. Hmm. Iya. Ya Allah kimcil. Mbak, tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kalau kamu mengandung anak kita. Iya. Ya Allah. Ayo dek, selawatan dek. Ingat, tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Kamu jaga ya, hati-hati laki-laki itu codot tak pandang. Codot. Kamu jangan mepet-mepet gitu, gak bagus. Ceweknya mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. <laughs> Ihi. Salu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lo Semua HP diangkat. Lampu tengah tenda tolong dimatikan. Kita solawatan tolak balak virus corona. Ui, panitia pateni lora tak pateni dhewe lho. Ya. Tolong lampu lighting, yang lighting-lighting dimatikan tengah. Bila perlu genset ya. dimatikan ya. Lampu. Ui, lampu. Ayo lambung. Susah amat. Makan bakwan di warung pojok. Iyanya tampan panitianya pokok. Coba yang menjaga genset, genset, genset nah, lampu taruh di Ya, nah, Salam Ijin Izin Bapak saya berdiri Pak Kapolres ya. Ya. Eh, ini lampu apa ini? Lampu lampu soteng paten. Sudah kamu duduk aja ngapain berdiri sok tahu. Oh. Nabi Muhammad diangkat ke atas. Saya kasih salawat tibil gulub untuk mengusir virus corona. Salu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke arah kanan dulu. Nanti bareng-bareng ya, yang kompak. Belum. mesti HP ini cross. Kelihatan flashnya redup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril abdan asari iha ho tabui gue malah ngadepi ngopo pekoke malah melu cenilingan goblok goblok amplop sing bandar selalu ada nabi Muhammad Allahumma lupa akhiratmu. Ho! Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Udah lampunya dihidupin. Ini mainan HP, tuh satunya cross gak ada. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina. Ini mesti rai jomblo iya. Ibu bapak rahimakumullah, saya akan sampaikan saya punya keyakinan bangun masjid itu pasti jadi. Yang susah itu adalah memakmurkan masjid. Saya akan cerita pembangunan masjid di pondok saya di Jogja. Saya itu lahirnya di Jabung, Lampung Timur. Tapi saya asli Ponorogo. Puja ke Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau ini Indo Pakistan, bapak iblis ibunya setan ya. Kuwi cah desa ana drondangak yo ngalah. Desa, desa. Idron iki men apik kamerane kon dhuwur mawon delongop. Tolong yang delongop besok dikirim videonya ke patroli ya. Lalu ala Nabi Muhammad. Tahun Eh, tujuh atau delapan tahun yang lalu saya ada pengajian di kota Padang Bukit Tinggi saya ditelepon sama kawan saya lama Gus gimana saya di Padang kapan pulang hari ini bisa nggak ketemu saya oke saya landing jam satu siang kita bisa ketemu akhirnya pak singkat cerita saya ketemu dengan kawan lama saya ini Begitu ketemu kawan lama saya, ternyata kawan saya ini membuat acara sosial di Stadion Mandala Krida. Beliau bilang hari ini acara santunan anak yatim Gus nanti malam akan ada wayangan bersama Ki Anom Suwoto. Tapi saya pengen sebelum wayangan pengajian dulu sama Gus Miftah. Gak selama lama Gus. Tolong selesai sisihkan waktu untuk kami. 15 menit saja katanya. Oke. Pengajian malam saya pulang istirahat. Belum apa-apa Pak. Dikasih uang saya. Sampai rumah saya buka 25 juta. Di Banjaragung nggak mungkin kayaknya Pak. Saya nggak pernah mikir amplop. Nggak pernah mikir isinya. Karena saya sangat yakin yang mikir amplop adalah panitianya. Kalau saya dikasih, saya terima. Saya nggak dikasih, langsung ke Polres, laporan sama Pak Kapolres. Atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau sudah dikasih ketua panitia, nggak dikasih ke kiai, itu ketua panitianya kena pasal 372, penggelapan. Kalau dikasih isinya cuma sedikit, pasalnya beda lagi. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sudah diingatkan panitia ngeyel, ingat pasal 44, cacat mental. Wong edan kui. Malam saya pengajian. 15 <clears throat> menit betul karena mau wayangan. Seminggu kemudian ketua panitia ini datang ke pondok saya, yang kawan lama saya. Gus, saya dengar Gus minta mau bikin masjid. Iya. RAB-nya habis berapa waktu itu? 2 miliar, saya bilang. Ini rezeki Gus Miftah. Kenapa bro? Saya punya cadangan uang 2 miliar setengah. Kalau Gus Miftah berkenan akan saya sumbangkan kepada Gus Miftah. Uh, saya langsung seneng Pak. Saya langsung ngurus Dodo Pak. Dodone istri saya. Ya Allah. Lek masa dodomu. Saya langsung bilang sama istri saya, Iwi, istri saya seneng banget itu. Akhirnya kita makan-makan bareng sama orang ini, Pak. Selesai makan, orangnya bilang, tapi mohon maaf ya Gus, kenapa bro? Ini teman saya lama banget. Untuk mengeluarkan uang ini dari bank itu butuh biaya administrasi. Berapa? 50 juta. Saya cek di rekening saya itu juga hanya ada 50 juta ada. Saya bilang sama istri saya, istri saya panggil, Beb. Istri saya pang jawab, iya saya. <laughs> saya Syaitanir rajim. Ya gak apa-apa, Kiai manggil istrinya Beb, kamu Kau kawiannya tandure mamah. Mama, mama, iya papa. <laughs> mama tungkai meletek-meletek. Kalau bapak panggil istrinya apa? Panggil istrinya apa? Papa, mama? Oh mama, <laughs> Mama, mama. <laughs> Iya bapak, mama kemana? Tandur papa. <laughs> mama kok tandur. Saya bilang sama istri saya, ini kita mau dibantu uang 2 miliar setengah. Tapi harus mengeluarkan biaya administrasi 50 juta. Menurut Bunda gimana? Istri saya jawab, kan istri saya soleha. Saya ikut abah. Karena laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Betul bu? Imam yang baik, mohon maaf, makmum yang baik, yang patuh dengan imam. Betul? Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju bu? Oh. Karena saya punya keyakinan, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul bu? saya tanya ibu-ibu, betul apa salah bu? Salah, itulah cowok selalu salah di mata cewek. <laughs> ya udah kalimatnya saya ganti. Kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri, betul? Itu artinya apa? Kalau suami tidak sukses boleh ganti istri. Ya sudah, kalau saya bukan seperti itu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Beneran sekarang Pak Kapolres jadi Kapolres mantannya menyesal. Waduh, tahunya aku mau gitu. Telat. Makanya cara kamu sekarang membuat bahagia adalah bagaimana mantan kamu menyesali. Ya. Gitu, kamu malah galau. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian ya. Kere, kere. Istri saya manut ya. Ya sudah pak, diambil uangnya kasih. Uang saya ambil dari bank 50 juta. Saya kasih kawan saya ini. Ini kapan cairnya bro? Paling lama sebulan Gus. Saya percaya kawan lama. Nah, tanda tangan saya. Seminggu waktu itu belum ada BBM, belum ada WA. Adanya SMS saya, SMS. Gimana bro perkembangannya? Alhamdulillah Gus on progress. Uh, so saya. Oke. Okay. Dua minggu lagi saya SMS. Gimana bro? Tinggal nunggu tanda tangan. Oke. Okay. Tiga minggu saya SMS. Gimana bro? OTW. Apa wih? Ojo takon baik. Hmm. Wah, kok ngeri-ngeri sedap ini. Pas satu bulan saya SMS. Gimana bro? OTW. Apa wih? Oke, tunggu aja. Hmm. Bulan kedua saya SMS, tidak balesi. Bulan ketiga saya telepon, HPnya mati. Tanda-tanda bahwa saya telah tertipu. Jadi mau bangun masjid punya uang 50 juta malah hilang. Saya baca baca hadis pak. Eh, hadisnya itu indah banget. Amaroni Robbi Sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku tujuh hal. Salah satunya apa? Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam 10 kali, eh 100 kali. Insya Allah Allah akan kabulkan hajatmu, akan doakan, dengarkan doa-doamu. Akan selesaikan masalahmu. Saya baca, baru seminggu saya baca. Kawan saya Kapolda Jogja telepon, waktu itu Brigjen Cuk Basuki. Cuk, beneran namanya Cuk Basuki. Cuk itu bukan dancuk, TJUK, oh, goblok, goblok. goblok kok dan basuki cuk basuki cuk sama dancuk itu beda dancuk itu komandan pucuk Gus Miftah minggu depan ada acara enggak kenapa jenderal saya itu pengen menikahkan anak saya saya pengen Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan bisa enggak Gus saya jawab oh saya senang sekali jenderal kalau disuruh memberikan nasihat pernikahan apalagi kalau dinikahkan lagi hmm. Tapi ingat, saya pesan sama laki-laki, nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Setuju bu? Alah tadi nggak mau, sekarang setuju. Kemayu. Saya berangkat ke sidoarjo. Red, saya ngaji di sana pulang. Seminggu kemudian jenderalnya datang ke pondok saya. Mohon maaf ya Gus, kemarin belum ngasih Gus minta apa-apa ini ada titipan untuk Gus Miftah. Saya dikasih uang 30 juta. Saya bilang sama jenderal, jenderal uang saya terima tapi mohon maaf tidak saya pakai. Kenapa Gus? Saya akan bangun masjid dengan menggunakan uang ini sebagai modal. Jenderalnya bilang apa? Gus Miftah mau bangun masjid? Iya, saya tambahi Gus 20 juta lagi. Akhirnya genap 50 juta. Uang saya yang diuntal codot. Akhirnya balik pak, 50 juta saat itu saya berjanji, ya Allah ya Rob saya bangun masjid tidak akan bikin proposal. Saya tidak akan minta-minta ada orang ngasih saya terima enggak, saya cari sendiri. Saya tidak mau ada panitia. Waktu itu saya berjanji, saya mau bikin pesantren, saya gratiskan. Saya mau bikin pengajian, enggak ada kota infak dan ternyata Allah kabulkan. Saya bangun masjid, enggak ada proposal, enggak ada kota infak. Sudah 50 juta saya mulai dah. Bulan ketiga uangnya habis. Bingung saya. Saya punya mobil Avanza waktu itu. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak mobilnya dijual untuk meneruskan pembangunan masjid? Istri saya bilang, ikut imamnya. Oh, saya jual. Oh, istri soleha. Oh. Makanya sekarang istri saya sakit, istri saya bilang begini, tolong abah nikah lagi. Saya jawab, sorry, saya adalah tipe suami yang setia. Oh. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Akhirnya mobilnya saya jual, Pak. Saya ingat betul waktu itu laku 130 juta. Semuanya saya masukkan masjid. Saya ingat dengan firman Allah, manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Yang datang dengan membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Dan ternyata janji Allah itu benar. Sebulan setelah saya sodako Avanza, Allah kasih saya Innova baru. Oh, gagah masjid tiga irondo matamu tiga irondo aja lo kok dikasih janda emangnya aku cowok apaan kamu naksir sama aku ya sorry kita beda pemikiran kamu mikir aku aku mikir via Valen <laughs> ya pembangunan masjid terus berlangsung Delapan bulan kemudian uangnya habis lagi pak nggak punya uang lagi saya saya bilang sama istri saya, boleh nggak Inovanya dijual? Lah kan bil baru, bah sudah. Kemarin Avanza dijual aja kamu ikhlas, kok masa ini kamu nggak ikhlas? Gimpun saya ikut abah. Innova saya jual laku waktu itu 235 atau 240 juta untuk menyelesaikan pembangunan masjid. udah, saya jual. Tetangga saya nggak suka dengan saya bilang, cie cie kia ini bangkrut. Hmm. Mobilnya dijual karena kemana-mana saya naik motor. Sudah saya ikhlas perjalanan itu ada mantan ASDM Mabes Polri namanya Irjen Mustafa Hari Kuncoro bangun masjid arah sana pak mana ya Lampung Barat ke sana namanya apa itu dulu Istiara sana lah pokoknya gitu loh Beliau bilang sama saya, Gus Miftah, saya mau bikin masjid, saya punya masjid, tinggal meresmikan. Bersama Kapolda Lampung waktu itu, Brigjen Heru Winarko, yang sekarang jadi kepala BNN. Saya ingat betul itu, karena Pak Heru itu kawan dekat saya, dari Lampung beliau ke Mabes, kemudian jadi Direktur Penindakan KPK Bintang 2, kemudian jadi kepala BNN. Gus Miftah tolong ngaji, oke. Saya pulang dikasih uang 100 juta, Pak. Uh, saya ngundang jenderal, <laughs> Banjaragung mustahil. Dua bulan setelah saya jual Innova, Allah maha baik. Saya dikasih Fortuner baru sama Allah. Pak. Masjid jadi, mobilnya baru. Ah, inilah yang dikatakan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah maha menepati janji. Kalau janji-janji calon bupati saya nggak percaya. Banyak bohongnya. Makanya tolong calon-calon bupati baiklah dengan rakyat seterusnya jangan hanya ketika mau pemilihan tok. Betul? Kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi kiai ditinggal. Lama-lama kiai dianggap seperti daun salam seperti laos. Maksudnya apa? Masak sayur dicari pertama kali, sayurnya matang dibuang pertama kali. Kan dancuk. Nah. Jangan hanya baik ketika mau pencalonan, betul? Makanya Pak Kapolres senang saya, Pak Kapolres mau ngaji, wah gagah. Letting berapa dan 2000? 2000 ya, oh tepat di wilayah saya. Beliau ini AKBP sama dengan saya AKBP. Beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Oh, Pak. Saya itu bisa membedakan polisi intel atau bimas. Nggak perlu lihat seragamnya, lihat batuknya beda dan <laughs> beda. Kalau intel tuh batuknya ditahan-tahan karena harus menahan rahasia negara. Tapi kalau bimas <coughs> cuh gitu. Bimas dilawan. Ada provosi, ya ini mata nih. Nah saya itu Pak, hidup saya itu kalau di Jogja, kalau ngaji di Jawa, itu dimanapun lah. Itu setiap 24 jam saya itu dikawal polisi Jadi setiap hari, karena saya tiap hari pengajian harus menjangkau 4-5 tempat sehari dikawal polisi. Saya itu pengajian gak dikawal polisi cuma ke Banjar Agung tok Pak. Iya berangkat sendiri. Bener. Sampai saya itu dikasih Pak Kapolri apa? Uh, itu loh, apa namanya anggota lantas melekat itu loh. Nah yang ngawal saya kemana-mana kalau pengajian karena memang aktivitas saya sangat tinggi SPJR melekat ini untuk ngawal saya maka karena saya sering ngaji zaman polisi saya punya banyak guyunan dengan polisi saya sebulan sekali dapat jatah di masjid Mabes Polri walaupun saya jarang bisa yang minta saya ngaji di sana Irwa, Irwasum Mabes Polri Umar Setono dulu mantan Kapolda Sulawesi Selatan maka kalau lihat polisi ngaji ini saya bahagia banget rasanya maka ketika saya ditanya sama Pak Wail Wasum, Gus, apa pendapat Gus tentang polisi Indonesia? Polisi Indonesia hari ini keren, promoter, profesional, modern, terpercaya. Oh, itu slogan polisi hari ini. Yang merusak citra polisi itu cuma satu, Pak. Apa? Polisi Cilukba. Itu kurang ajar itu. Itu di mana-mana saya basmi. Belok lampu merah kiri ngeng, tahu-tahu iya. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab anak buahnya Pak Kapolres kalau ada yang seperti itu awas santet tenan karena saya punya pengalaman dan di Mabes Polri saya yang saya itu boncengan motor sama asistennya ajudannya Pak SBY waktu itu namanya sekarang Brigjen Imam Sugianto dulu Wakapolda Jogja setelah jadi pengawalnya Pak SBY lewat Pak Lampu Merah di Jakarta belok kiri di lampu merah itu kan ada tiga undang-undangnya yang pertama turn left go ahead belok kiri jalan terus yang kedua berhenti mutlak yang ketiga ikuti rambu ini jalan belok kiri jalan terus saya belok ngeng tahu-tahu di lampu merah apa iya aku mak teratap apakah saya jatuh cinta oh ternyata ditilang aku oknum polisinya ini datang selamat siang pak tak jawab waalaikumsalam kiai iya. kan dia bilang bisa minta surat-suratnya pak saya tanya anda minta surat apa fatihah apa yasin aku yang ngono toh jengket aku apakah anda bawa SIM? nyah SIM surat izin menikah lagi wow. STNK nyah setengah tua yang kewer-kewer bawa helm nyah saya bawa helm, saya bawa STNK, saya bawa SIM. Anda saya tilang. Loh, kenapa? Saya pakai helm, saya bawa SIM, saya bawa STNK. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Ini masih ada mental oknum sing bosok seperti ini. Masa bawa helm, bawa STNK, bawa SIM ditilang gara-gara tutup pentil? Kan danco. Aku Anda kalau di jalan ketemu seperti itu langsung lapor Pak Kapolres. Betul Pak Kapolres ya? Orang nilang itu ada undang-undangnya, ada peraturannya nggak ngawur. Lapor Pak Propam nggak? Berarti sidang sama Propam. Propamnya wetenge gede nih. Provos, Propam itu provos dan pengamanan. Salam ala Nabi Muhammad. Pak Kapolres mikir, waduh salah ngundang kiai. saya jadi pak habis 2 miliar lebih tanpa ada proposal tanpa ada kota infak tanpa ada panitia yang lebih susah dari bangun masjid itu apa? memakmurkan masjid ini kalau lihat dari penampakannya habis berapa miliar ini masjid berapa? 2,5 2,5 bisa segagah ini murah ini pak itu kan berarti pemborongnya jujur ini pak tukangnya jujur ini pak oh gotong royong mau hmm. oh, keren tak nggak kowe mlebu surga dhisik dhewe mangkat berpengajian modar <laughs> tanpa bantuan pemerintah tanpa bantuan bupati bagus bagus wow itu harus luar biasa swadaya masyarakat saya itu malu Pak kalau bangun masjid kadang-kadang di jalan terundan. Ini perlu ditertibkan gitu. Saya itu paling nggak suka kalau di jalan orang teriak-teriak, apalagi dikasih penghalang. Bapak Ibu ayo bantu sumbangan masjid. Itu memalukan umat Islam betul. Dapatnya nggak seberapa, umat Islam jadi malu, ganggu lalu lintas. Saya paling nggak setuju itu. Islam tuh gagah itu loh Pak. Kayak penampilan Gus Miftah kacamata ireng. Wow tongkatnya disita pesawat mata aneh. orang Islam tuh harus gagah jangan nyelekutis betul? lah orang segini banyak masa bangun masjid dua setengah M nggak bisa maka di mana mana saya provokasi jangan minta-minta di jalan itu mengganggu lalu lintas dapatnya nggak seberapa malah dibagi-bagi sama panitianya alah alah betul? kita masih punya Allah. Betul? Yang paling susah sekarang memakmurkan masjid ini. Namanya masjid apa, Pak? Nur Agung. Nur itu cahaya, agung itu besar. Cahaya besar. Iya, iya Banjar Agung. Mosok ya aku misuh kampuang. Ngono ya ora pantes toh. Saya kasih tip supaya masjid kita makmur. Ya. Bapak Ibu, tolong jadikan masjid sebagai pusat ibadah, sebagai pusat edukasi, sebagai pusat pendidikan, bahkan sebagai pusat rekreasi. Beneran. Masjid harus menyenangkan, jangan menakutkan. Kanjeng Nabi itu kenapa di Isra Awalnya susah, Allah kasih hiburan. Hiburannya apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kalau anda susah, pikniknya kemana? Masjid. Bapak malam jalur jatah sama istri gak dikasih ke masjid. Ngapain tahajud? Masuk ngeloni kentongan. Saya punya pengalaman jelek tentang masjid ya Pak ya. Nopo mbah? Kurungu kelon kok cengengesan tak sih mbah? Entongan. Kan si mbah itu seneng nyanyi ini Cak Dikin, Cinta Tak Terpisahkan. Oh. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Nah, nah. Saya punya pengalaman jelek ya. Di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Habis pengajian jam 9 pagi saya mau sholat. Begitu saya mau sholat ke masjid, perut saya mules. Saya mau ke toilet, ternyata toiletnya dikunci, Pak. Saya ketemu dengan penjaga masjid. Saya mau izin, Pak. Saya mau sholat duha, tapi perkenankan saya ke toilet dulu. Jawabannya apa? Mohon maaf, Pak. Peraturan takmir toilet dibuka setiap jam 12 siang. Ya Allah. Aku kebelet nyising jam 10 toiletnya dibuka jam 12 ngempet ngising rong jam kok pernah suwek silitku kok ngawur aku ini bayar dibuka saja toh wong orang kita buang hajat itu pahala kok betul makanya sekarang kenapa pom bensin itu lebih rame daripada masjid karena pom bensin itu WC nya 24 jam betul mana yang punya pom bensin Betul Pak ya? Pom bensin tuh 24 jam orang bisa kencing. Makanya hari ini orang bangun masjid sama orang bangun WC itu pahalanya lebih banyak bangun WC. Masuk masjid nggak betah pengen cepat keluar. Neng WC bayar rong ewe betah. Gantian rong rampung. Makanya orang lebih senang ke SPBU. Punya SPBU, Pak? Ya pengajian sendiri, hujan. Lanjut apa selesai? Semangat warganya Pak Kapolres luar biasa. Ya, ya kalau mau lanjut jangan ngadek, duduk. Mudah-mudahan dinginnya malam hari ini menjadi wasilah hangatnya surganya Allah. Amin. Nah, ini duduk nggak pakai tikar. Wah, yang pulang pengajian nggak pakai tikar. Insya Allah pulang pengajian little body. Sini tiga tel lebon body. Saya manut kok mau lanjut lanjut mau berhenti berhenti. sampai subuh mbahmu pengajian infaknya saya bu, eh apanya bayaran matamu orang amplop ra jelas baik eh, Pak Juragan SPBU, pengajian seperti ini bagus apa enggak? Bagus kan? Undang sendiri. bapaknya mikir kiai ini asu oh siap itu istrinya cie cie ini besok suaminya istrinya suaminya masuk surga karena bersyukur istrinya masuk surga karena bersabar <laughs> suaminya masuk surga bersyukur punya istri cantik ya tak? istrinya masuk surga karena sabar Tuh. Tapi Allah itu memang bener adil loh Pak. Kalau coba anaknya Nabi Adam, Kobil dan Habil itu. Kobil itu ganteng punya istri jelek. Habil yang jelek punya istri cantik. Nah, contohnya juragan buku kita ini. <laughs> Mawar. Istrinya cantik Pak Haji. Wah, kurang ajar. Siapa bilang jelek? Istrinya cantik Pak Haji, remuk. ah, mudah-mudahan Pak Haji panjang umur ya. Artinya orang sedunia mati Pak Haji hidup sendiri. <laughs> Los relevel. Mudah-mudahan SPBU-nya tambah banyak, Ji. Amin. Jadi mohon maaf. Jangan sampai masjidnya ini nggak makmur gara-gara apa WC dikunci tak kasih tip masjidnya supaya makmur ya kan masuk masjid kadang-kadang ada peringatan yang sangat menakutkan awas barang hilang bukan tanggungan takmir ya Allah kalau memang banyak maling buat dikuasai satpam di pinggir jalan atau dikasih lemari penyimpanan sandal masa ditulisi awas hati-hati banyak maling begitu sholat Allah apa? waduh sandalku di mana ya Harusnya masjid ditulisi Pak Dan Sandal hilang ketika sholat tanggungan takmir diganti. Kakak. Ini tiap hari ke masjid ngijol ke sandal. Saya itu kadang-kadang nggak habis pikir ya. Saya mau minum kopi tapi udah dingin kok menjijikkan. Kiai viral kopinya dingin. Kat, punya juragan pom bensin bikin kopi panas nggak kuat sungguh terlalu Uyo ngono jalo baru mangkat goblok goblok kopi datang pengajian selesai Wong kalau memang banyak maling kayak di jalan seperti ini memang rawan, mbok kasih keamanan buatin lemari khusus anda jangan ditakut-takuti orang masuk masjid takut-takuti inilah cara memakmurkan masjid innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil apalagi kadang-kadang peraturan masjid yang tidak mutu itu enggak dalam masjid tulisi dilarang tidur di dalam masjid alah kalau saya nggak urusan tidur silakan tidur Lo besok kalau ada nggak bangun Gus, kalau nggak bangun sholatkan sekalian. Saya tidur di masjid Mekah nggak ada yang melarang, saya tidur di depan Ka'bah nggak ada yang melarang. Kenapa teman kita dilarang-larang? Saya dulu pak kecil tidurnya di masjid, kuliah di masjid, punya istri kampungnya juga pinggir masjid, dan tidur saya di masjid, nggak usah dilarang-larang ada lagi peraturan yang cukup aneh menurut saya anak kecil dilarang ke masjid hmm, matane, itu maunya apa coba kalau saya bangga anak kecil ke masjid lebih baik anak kecil itu rame di masjid daripada rame di rumah betul? sudah silakan orang tua itu kan kadang-kadang egois kalau anak ke masjid orang tuanya mikir ganggu rame nih anak ganggu khusue orang tua. Kalau orang tua berpikir rame ramene anak ganggu khusue orang tua. Anak itu juga berpikir khusunya orang tua ganggu rame ramene anak. Anak rame kan lumrah. Coba, Bapak. Saya itu bisa tahlilan, manakipan, solawatan bukan karena saya membaca dan tapi karena bapak saya dulu sering ke masjid, kalau bapak saya ke masjid saya ikut. Makanya saya hafal. Bapak sholat ngimami di masjid, saya nunduk beduk. Akhirnya bapak saya pinter, itu dideliki, disembunyikan. Saya lari, begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Begitu saya masuk sarungnya bapak, ketemu ini duduk beduk. Oh iki pukulnya di sini. Tarik kok raiso Masjid dibuat yang enjoy. Kurangi perselisihan. Perbanyak persatuan. Kadang-kadang masjid itu tidak bisa makmur gara-gara apa? Takmirnya ini ribut tak hanya gara-gara kuno bilangan terawih. Betul? Ya, mbok yo dirembok api-api tempat saya itu yang suka traweh delapan rokaat tetap bareng-bareng begitu delapan rokaat pergi pak yang mau dua puluh rokaat melanjutkan ya sudah nggak usah rebutan imam imamnya pengertian kan dimana mana itu masjid tidak bisa makmur gara-gara apa seringnya bertengkar antar pengurus betul ya, biasa-biasa saja tempat saya itu sing sholat 8 rokaat begitu dapat delapan mundur pak sorry saya cuma 8 silakan atau kalau mereka nunggu witir nunggu di belakang yang dua puluh lanjut tapi kalau di Banjaragong ada tiga golongan ada yang dua puluh, ada yang delapan, dan yang ketiga yang tidak terawih imamnya siapa? ini jangan hanya gara-gara perbedaan khilafiyah menjadi kita menjadi korban betul? Wong NU Muhammadiyah kadang-kadang rame hanya gara-gara persoalan masjid. Santai saja. Dulu mana kopinya? Hei, cepetan! Hei, Rene! Ya Allah, nyogo kiai kaya ning angkringan ya Allah, ya Allah. Kiai ini ganteng tutupe pink. <laughs> gelas ya Allah. Gelas warung pinggir jalan. Sangite. Ngopi dulu Pak Haji, ngopi dulu Pak Haji. Ini yang dingin Pak Haji saja. silahkan Pak Haji diminum Pak Haji. Eh, eh. Wah ikut-ikutan ya. gelasnya api kowe Ji aku gelasnya pinggir jalan kopi ini sangit ya emang kalau saya minum kopi harus kopi pahit cik hmm, harus kopi pahit melindungi jantung kalau kopi susu saya nggak mau kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turun <laughs> makanya kalau saya disuguh kopi susu biasanya tak kali kopi ini tak ambil ini tak sekali Kalau saya lihat dari penampilannya Pak Kapolres ini NU, ngerokok terus. <laughs> kalau Muhammadiyah haram soalnya. Dan. Kalau NU itu makruh. Bahkan orang NU ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ahmadul udud ba'da dahar. <laughs> Karena Kapolresnya habis makan jeruk tuh langsung ngerokok. Orang NU itu yang ngerokok, yang salah siapa? Pom bensinnya Pak Haji. Itu kesalahannya itu setiap masuk pom bensin ditulisi NO smoking ya itu persoalannya NO smoking oh no enak kopinya Ci baik saya itu saking seringnya ngopi saya diminta jadi bintang iklan kopi tapi semuanya saya tolak iklan kopi itu semuanya bohong kopi kapal api dibuka kopinya nggak ada kapalnya kopi susu dibuka kopinya nggak ada susunya iklan tuh yang jujur cuma satu sarung gajah duduk dibuka sarungnya ada belalainya iya apa bedanya Pak Haji dengan gajah bedanya tipis kalau gajah itu kepalanya ada belalainya Pak Haji belalainya ada kepalanya iya yeah! ini Mbak Tin danco. Pokoknya sesuk orang ngundang dewa santet guru aja. Lalu ala Nabi Muhammad. Jangan gara-gara perbedaan-perbedaan loh. Saya itu bersyukur Pak. Saya itu anak Kiai NU. Saya orang NU. Tapi saya bersikap baik dengan semua orang termasuk kawan-kawan saya Muhammadiyah. Dia biasa saja NO sama Muhammadiyah itu kan bedanya cuma tipis tak? Kalau NO sukanya panjang, Muhammadiyah pendek gitu saja. NO panjang habis adan puji-pujian, solawatan, betul? Muhammadiyah enggak. Kalau di sini pujian apa enggak? Ya eh, sudah, enggak juga enggak apa-apa, pujian oke. Okay. Saya sama kawan saya Muhammadiyah haji tahun 2015. Oh Gus dengerin, Mekah Madinah habis adzan nggak puji-pujian. Kenapa di Banjar Agung puji-pujian? Saya jawab yo beda. Bedanya apa? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah ning Banjar Agung sing pujian cangkeme nganti sempal yo ora Makanya tolong kalau cari tukang adan, cari suaranya yang bagus, Pak. Itu mempengaruhi sudah subuh yang ada umurnya 70 tahun ya Allah Allah Akbar Allah kan mengenaskan itu dah masa muda itu adan Gosing pujian pak, ya wong tua, umur 70 tahun. Astagfirullah. astaghfirullah hal ngadein innallaha ghafurur rahim eh orang Banyumas ya Allah Gusti inyong nyuwun ngamurah sekali nyang nyong nyang nyong sing mangkat nang masjid sapa Lha aku ora ngono kok ana wong sugih ora gelem mangkat nang masjid tak sindir sangka pujian yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sapa provos sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah tak dongake. Bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Amin. Lah ya sing mburi ora ngamin iki ngopo? Mbok amin ngono lho. Ah telat malaikate minggat. Kita itu keterlaluan. Tak duwe mantu kiai ra seneng, omone mantune modin ora seneng. Kok duwe mantu polisi sombong. Mantumu sapa polisi? mantumu siapa? Mudin polisi itu penting Mudin gak kalah penting betul? Uh. polisi mati yang bungkus siapa? Mudin Mudin mati bungkus dewe ini mudine ini Oh, oh kuwi. Sing rupane kaya bandosa kuwi. Tak dongake dadi kiai diamin kiai. bocah cilik diulang ngaji yen urung mau telat iki kesusu ngenteni cangkemku mingkem amin ngono kiai amin goblok bocah cilik diulang ngaji yen wis gede dadi aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek selawatan salatullah salamullah Maka salah satu syarat menjadi imam itu apa dan? Apa? fasih? Fasih itu pengertiannya ada dua. Oh, canggih rebutan dukung. Mental miskin. Tadi yang tengah saya tempel dulu, sepuh nangkapnya pinter mantan copet mestinya. Oh. Lah panasnya e kaya ngene iki ini angin dipateni goblok, goblok. Panas aku kemeringet. Ana pasir ana colokan. Alhamdulillah. Jadi begitu, cari yang pasang. pengertian. Kalau itu dilakukan masjidnya makmur, Saya itu pernah ketemu masjid nggak enak sama sekali dalam. Adan dewi ujian dewe komat dewe dimami dewe makmumnya saya dewe nah imamnya tuh gaya banget tahu makmumnya cuma saya tok imamnya gaya tengok ke belakang sambil mengatakan sawu sufu fakum sholat luruskan dan rapatkan sofnya matane matane saya tak lurus ke karo sopo aku tak jawab sami nawa atau nah yang lucu santri saya komat jumatan nggak sholat pulang saya tanya kenapa kamu tadi nggak jumatan imamnya galak kayak galak gimana tadi sebelum sholat imamnya bilang yang bawa HP pateni Loh, daripada saya dipateni mendingan saya pulang saya bawa HP goblok sih dipateni HP ini sama sih kayak tetangga saya merantau ke Jakarta sampai Jakarta miskin ternyata setelah saya selidiki kesalahan di ibunya anaknya bilang sama ibunya Bu, doakan deh, saya mau kerja di Jakarta. Ibunya bilang, ya nak, saya doakan mudah-mudahan di Jakarta tidak ada apa-apa. Parah. Nanti kalau Pak Haji pengen umurnya panjang, Yang kedua, jadilah orang yang budek, sih. Kenapa orang budek gak mati-mati? Karena gak pernah dengar ketika dipanggil oleh yang maha kuasa. Pak Haji ini batin asu. Kopinya diminum, sih. sebagai pusat pendidikan dan rekreasi dibuat yang menyenangkan bagaimana anak-anak muda ini mau di masjid kalau saya di mana-mana saya sarankan masjid pasang wifi wow. si pasang wifi boleh menggunakan wifi syaratnya sholat berjamaah hmm, gagah loh gagah loh dan iya kan boleh menggunakan wifi masjid syaratnya harus ikut sholat berjamaah itu gagal Takmir punya program, tolong tonton kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jangan gitu, nanti ada wifi yang ditonton Miyabi. Ah! Pengalaman matamu, pengalaman ngawur. Aku ora nonton Miyabi, yo. Wong aku nontonnya Vanessa Angel kok. Loh, itu apa? Kreativitas takmir yang bisa diterapkan sehingga jamaah itu nyaman di masjid. Saya dulu zaman ngurusi masjid, minggu pagi saya buatkan sarapan. Jadi ayo subuhan ke masjid sambil kopi morning. Oh, bikin kopi satu jumbo, dua jumbo jamaah seneng kok. Betul? Keren. Malam minggu daripada anak-anak kemana-mana takmir, borong angkringan, pengajian lesen di depan masjid sambil ngobrol soal agama, pegang wifi, oh, keren. Saya hari ini sangat menggerakkan dan ini saya bawa besok ke Muktamar NU di Lampung soal dakwah bil medsos. Dan alhamdulillah hari ini Instagram saya dinobatkan sebagai Instagram NO Kiai NO yang paling banyak followernya. Oh. Follower saya satu juta lebih. Nomor dua Kiai Mustafa Bisri 450 ribu. Wow, jauh bro. <laughs> sombong matamu <laughs> sombong istrinya yang punya pom bensin paling followernya 300 300 ratus keluarga sama karyawan semua maka Bapak Ibu rahimakumullah hanya orang-orang yang berimanlah yang mau memakmurkan masjid dan orang-orang yang mau ke masjid Rajulun kolbu mu'allakun bil masajid. Orang yang akan mendapatkan yaumaladila iladilu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan masjid ini bermanfaat. Amin Allahumma. Sudah jam setengah satu pengajian selesai. Saya capek. Semuanya berdiri kita sholawat hasbi robi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Dengan sikap sempurna sebelum kita berdoa, kita kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tu dua Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi bangsa tanahku hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Indonesia, merdeka, merdeka, yang Indonesia. dalam beribadah, beramal dan beribadah. Allahumma rizukna ziaratal Makkah wal Madinah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, kau mudahkan langkah kami untuk ziarah Makkah Madinah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Engkau tambahkan ilmu, amal dan ibadah. Allahumma rizukna dzurriatan thayyibah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, Engkau berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah siapapun yang hadir ya Allah kau berikan kepada kami keluarga yang sakinah Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah berikan kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah berikan kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Berikan kepada kami golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi khatimah dan pada akhirnya ya Allah kapanpun engkau panggil kami panggillah kami dalam keadaan khusnul khotimah Allahumma rizukna biqauli la penyakitnya ya oh. Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, kau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua hajatnya, kau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, kau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepadamu ya Allah, menjadi wasilah engkau mencintai kami ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya dengan Rasulullah menjadi wasilah Rasulullah mencintai kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah bersama para aulia. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah bersama para ambia. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.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 Akhirnya dengan berakhirnya acara ini saya sebagai pembaca dalam dalam tabligh akbar Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tasakuran atas terselenya pembangunan Masjid Nur Agung di Banjar Agung. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada kata-kata